Sebagaimana yang ma'ruf dan masyhur bagi kita semua bahwa majelis ilmu adalah merupakan tempat ketenangan, kebahagiaan Demikian pula majelis ilmu adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul <coughs> dalam rangka bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim. Dan insyaallah taala pembahasan kita adalah melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yaitu terkait dengan tauhid asma'illah wa sifatihi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan pertanyaan terkait dengan tauhid asma wa sifat dan kita telah membacakan pula jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah rahimahullahu taala bahwasanya tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga ditetapkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Menetapkan nama dan sifat tersebut di atas hakikatnya. Tidak boleh kita mentakwil, memalingkan maknanya, menyelewengkannya dari makna wajah misalnya kepada makna kekuas ke kemuliaan atau dari sifat tangan bahwa Allah memiliki tangan, kita palingkan maknanya, takwilkan kepada makna kekuasaan. Maka tidak dibolehkan. Demikian pula tidak boleh kita mentamfil, memisalkan Allah taala bahwa tangan Allah atau wajah Allah itu sama dengan makhluknya. Tidak boleh pula kita mentatil, menghapus nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala tidak memiliki nama dan sifat. Maka ini ta'til namanya. Tidak boleh pula kita mentakyif membayangkan bentuk-bentuk dari sifat-sifat Allah tersebut, mengkhayalkannya, maka diharamkan yang demikian itu seperti menetapkan sifat tangan Allah sifat wajah kita khayalkan bahwa tangan Allah bentuknya seperti ini dan ini naudzubillah bukan berarti kita tidak beriman dengan kaifiyah bahwa Allah taala memiliki dari sifat-sifatnya ada kaifiahnya, bentuknya, namun Allah Subhanahu wa taala yang hanya yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan kepada makhluknya tidak kepada para malaikat, tidak pula kepada para nabi dan rasul. Maka kita tidak boleh membayangkannya. Maka ini empat penyakit yang sangat berbahaya untuk kita wajib menjauhinya di dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwil, kita tidak memalingkan makna dari sifat-sifat Allah taala kepada makna yang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan yang ketiga, kita tidak menghapus nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Akan tetapi kita menetapkannya sesuai apa yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran dan Nabi-Nya Nabi-Nya SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan yang keempat, kita tidak membayangkan bentuk-bentuknya dengan bentuk tertentu. Kemudian beliau mencontohkan kal istiwa wan nuzul wal yadi wa ghairiha. Seperti sifat istiwa meninggi di atas arsnya. Dan ini ada tujuh tempat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pada dirinya bahwa Allah memiliki sifat istiwa. Yaitu menetap meninggi di atas arsnya. Dan tidak boleh kita memalingkan makna istiwa kepada makna istaula, yaitu kekuasaan. Tetapi istiwa adalah sifat Allah Ta'ala yang maknanya al-ulu wartifa was-su'ud wal istiqrar. Ada empat makna yang kita bisa sebutkan dari makna istiwa sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita yaitu bermakna meninggi menetap di atas arusnya kalau bahasa kita biasanya kita mengatakan bersemayam tapi wallahu alam ini maknanya apakah sama dengan makna meninggi menetap Jika sama maka fala ba'as, tidak mengapa kita mengartikan istiwa dengan bersemayam. Namun jika berbeda maka tidak boleh kita mengartikannya dengan bersemayam karena kita khawatir jatuh pada pada penyakit yang pertama takwil yaitu tahrif memalingkan makna yang terkandung dari sifat Allah kepada makna yang lain. Maka demikian barakallahu fikum pengertian daripada mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan dasar yang wajib kita berdalilkan dengannya di dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Ash-Shura pada ayat ke-11 yaitu Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah taala menyatakan tidak ada yang serupa-serupa. Tidak ada yang seperti semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dan dia Allah taala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi di sini Allah taala menafikan, meniadakan dari dirinya sifat penyerupaan makhluk terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menetapkan pada dirinya nama As-Sami' Al-Basir, bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa setiap nama Allah itu pasti mengandung sifatnya. Allah Maha mendengar mengandung sifat pendengaran as-sam'u. Bahwa Allah memiliki pendengaran. Allah Maha melihat itu nama Allah mengandung sifatnya al-basar. Penglihatan bahwa Allah memiliki penglihatan pandangan. Barakallahu fikum. Maka <clears throat> kaidah yang wajib untuk kita mengetahui dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah bahwasanya seluruh nama-nama Allah Ta'ala pasti mengandung sifat seperti As-Sami wal Basir tadi Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah mengandung sifat rahmah bahwa Allah memiliki rahmat yang luas Nah, itu yang pertama barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan pada kaidah yang lain dari kaidah-kaidah di dalam asma wa sifat jalla wa ala saya ingin membacakan kepada antum sekalian uh, keterangan dari kumpulan para ulama yaitu Lajnah Da'ima, kumpulan para ulama besar di Dewan Lajnah Da'ima di Riyadh ibu kota Arab Saudi yang sampai hari ini alhamdulillah masih tetap akses dalam dakwah dan fatwa dan fatwa-fatwa mereka yakni kumpulan atau perkumpulan dari pembesar-pembesar ulama di Saudi Arabia. <clears throat> Maka Dewan lajna atau lembaga lajna Daima <clears throat> mereka pernah ditanya tentang al-farqu bainal ismi was sifat Apa perbedaan antara nama Allah dan sifatnya? Maka dijawab oleh lajna Daima <clears throat> bahwa asma Allah kullu ma dalla ala dzatillah ma'a sifatil kamal al qaima bihi nama-nama Allah adalah <clears throat> semua yang menunjukkan kepada zat Allah disertai dengan sifat yang sempurna yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat Allah. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah pasti menunjukkan kepada apa? Zat Allah. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya As-Sami wal Basir dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Ghaffar, dan seterusnya Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir wal Batin dan semua nama-nama Allah taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka itu pasti menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. <clears throat> yang kedua, juga nama Allah menunjukkan kepada sifat yang tegak kepada Allah Jalla wa'ala mengandung sifat jadi nama Allah yang pertama menunjukkan pada zatnya yang kedua menunjukkan kepada sifatnya seperti Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami, Wal-Basir Fa inna hadhihi al-asma dallat ala Semua nama-nama itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa alama qama biha min al-ilmi wal hikmati was sam'i wal basar. Menunjukkan kepada <clears throat> sifat yang tegak yang terkandung pada nama tersebut yaitu sifat ilmu dari nama Allah Al-Alim kemudian sifat hikmah dari nama Allah Al-Hakim kemudian sifat as-sam'u pendengaran dari nama Allah As-Sami' dan sifat Al-Basar penglihatan dari nama Allah Al-Basir <clears throat> amma sifat fahiya nu'utul kamal al-qaimati bidzat kal ilmi wal hikmati was sam'i wal basar fal ismu dalla ala amrayn was sifatu dallat ala amrin wahid kesimpulannya barakallahu fikum bahwa <clears throat> nama Allah Ta'ala menunjukkan pada dua hal, yaitu pada zat Allah dan pada sifat yang terkandung dari seluruh nama-nama Allah Ta'ala. Adapun sifat menunjukkan pada satu hal saja, pada satu hal saja, yaitu sifat kesempurnaan yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan yang terdapat pada diri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Lajnah Daimah menjelaskan untuk mengetahui perbedaan nama Allah dari sifat-sifat Allah atau perbedaan sifat dari nama Allah ada tiga hal. Umurun ada beberapa hal atau tiga hal yang mendasar untuk kita mengetahuinya sehingga kita bisa membedakan nama Allah dari sifatnya atau sifat Allah dari namanya. <clears throat> Awalan yang pertama annal asma yashtaqu minha sifatun wa amma sifat fala nashtaqu minha asma fa nashtaqu min asma'illah ar-rahim al-qadir wal azim sifatur rahma wal qudra wal azamah <clears throat> Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala terpecah darinya sifat-sifatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Alim terpecah darinya Al-Ilmu. Al-Hakim terpecah darinya Al-Hikmah. Adapun sifat maka tidak terpecah darinya nama-nama. Jadi sifat-sifat Allah tidak mesti dinamakan kepada Allah. Ya. Apa contohnya? Misalnya sifat al-iradah sifat berkehendak. Al-irada itu sifat Allah. Tidak dinamakan kepada Allah al-murid. Al-murid yang berkehendak. Kita tidak menamakan Allah dengan al-murid tersebut, tapi kita sifati Allah Ta'ala dengan sifat al-iradah. Sifat apa? Berkehendak. Begitu pula al-maji ya sifat maji datang wajah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram akan datang nanti Allah taala ya Allah yang memiliki wajah yang mulia berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat datang tetapi tidak dinamakan kepada Allah al-maji al-jai ya yang datang tetapi kita sifatkan kepada Allah al-maji sifat datang kita tidak menamakan kepada Allah yang maha datang dan seterusnya barakallahu fikum begitu pula sifat istiwa misalnya ya sifat istiwa meninggi menetap di atas arusnya tidak boleh kita menamakan Allah mustawi. Ya. Barakallahu fikum. Ini sisi pertama untuk membedakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya. Bahwa saya ulangi sekali lagi, nama-nama Allah taala itu pasti terpecah darinya sifat-sifatnya. Ya. Tetapi sifat-sifat Allah tidak terpecah darinya nama-nama Allah. <clears throat> nah, ini nanti akan datang pada uh, perkara yang kedua dan ketiga ya semakin memperjelas kepada kita semua perbedaan nama dan sifat dan apa hikmah ya mengetahui perbedaan nama-nama Allah dan dari sifat-sifatnya. Nah, kita lanjutkan keterangan <clears throat> Lajnah Daima rahim uh, eh, hafidhahumullah taala jami'an. Jadi itu yang pertama bahwa nama-nama Allah terpecah darinya sifat dan sifat-sifat Allah tidak dipecah darinya nama-nama Allah subhanahu wa taala. Yang kedua <clears throat> annal isma la yushtaqqu min af'alillah fala nashtaqqu min kaunihi yuhibbu wa yakrah wa yaghdab ismal muhib wal karih wal ghadib bahwa nama-nama Allah taala tidak terpecah dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya, jadi perlu kita tahu ada uh, apa sifat Allah itu ada dua. Ada sifat yang terkait dengan zat Allah, ada sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita memahami barakallahu fikum dan ini membutuhkan memang waktu dan berulang-ulang ya karena kajian tentang tauhid asma wa sifat ini sangat meluas dan uh, membutuhkan rincian dan pemahaman ya sehingga membutuhkan pengulangan berulang-ulang kita mengkajinya sehingga kita bisa memahami dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kita nantinya barakallahu fikum bagaimana kita berdoa bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama dan sifat-sifatnya maka <clears throat> yang kedua yang wajib kita mengetahui bahwa nama-nama Allah itu tidak dipecah dari perbuatan-perbuatannya Allah ya ini masih terkait dengan pertama tadi ya karena perbuatan Allah itu terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah tidak dipecah dari sifat, ya. Yang perlu kita mengetahui bahwa sifat Allah itu ada yang berhubungan dengan zat Allah, ya, ada yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ada sifat Allah yang terkait dengan perbuatan Allah seperti mencipta. Ya, maka mencipta itu adalah berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nama-nama Allah tidak dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dapati di dalam Al-Qur'an perbuatan Allah misalnya Allah murka marah ya murka kepada kesyirikan, kekufuran kepada kafirin, musyrikin. Ya, wa Allah Itu perbuatan Allah. Ya. Maka kita memecah dari perbuatan Allah itu sifat. Maka Allah memiliki sifat al-ghadab, sifat kemurkaan, kemarahan. Ya. Tapi tidak boleh kita memecah dari perbuatan Allah al-ghadab itu nama. Lalu kita mengatakan al-ghadib. Allah Maha murka. Tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga perbedaan yang kedua dari nama-nama Allah dan dari sifat-sifatnya adalah bahwa nama-nama Allah seluruhnya tidak diambil dari pecahan, tidak dipecahkan dari eh, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, sifat-sifat Allah diambil, ya, dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, barakallahu fikum. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Yang pertama bahwa <clears throat> seluruh nama-nama Allah taala menunjukkan dua hal. Zat Allah, yang kedua sifat Allah. Yang terkandung yang terpecah dari nama tersebut. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan hanya satu saja. Yaitu apa? Bahwa sifat Allah itu adalah sesuatu yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, dipahami ini ya. Yang kedua, bahwa nama-nama Allah tidak dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah. Tapi sifat-sifat Allah dipecah diambil dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sifat al-ghadab. Apa perbuatan Allah ghadab itu diambil darinya sifat menjadi sifat Allah al-ghadab, sifat kemarahan atau kemurkaan. Namun tidak dinamai kepada Allah al-ghadib yang maha murka. Tidak, Nah, sehingga dapat disimpulkan ya sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Lajnah Daimah hafidhahumullah lidzalika kila babus sifat ausa min babil asma bahwa pembahasan tentang sifat itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama ya kenapa karena semua nama mengandung sifat tapi tidak semua sifat dinamakan kepada Allah. Berarti sifat lebih luas. Ya. Sifat apa? Lebih lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Sebaliknya pula pembahasan tentang af'al ya. Perbuatan-perbuatan Allah taala itu lebih luas daripada pembahasan tentang sifat sifat Allah taala. Berarti ada tiga di sini. Ada nama Allah, ada sifat Allah, ada af'al, ada perbuatan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan yang lebih luas adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala daripada sifatnya. Dan pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang ketiga. an asma Allah azza wa jalla wa sifatihi tashtariku fil isti'adati biha wal halaf biha. Lakinna takhtalif lakin takhtalif fi at-ta'abbudi wad du'a fayata'abbadullah fayata'abbadu fayata'abbadullah bi asma'ihi fanaqulu Abdul Karim wa Abdul Rahman wa Abdul Aziz walakin la yata'abbad bi sifatihi fala naqulu Abdul Karam Abdul Rahma Abdul Izzah ila akhir. Sisi ketiga perbedaan nama dari sifat Allah Ta'ala bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya boleh kita beristiadah dan bersumpah dengannya. Ya. Jadi boleh kita berlindung, beristiadah dan bersumpah dengan memakai nama dan sifat Allah. Namun dalam hal at-ta'abbud wa doa dalam bentuk penghambaan diri dan dengan doa maka itu kita hanya memakai nama Allah dan tidak boleh menggunakan sifat Allah taala. Nah, contohnya dalam hal at-ta'abbud yaitu nama Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdullah itu semua nama-nama Allah. Allah Salah satu nama dari nama-nama Allah, lafzul jalalah. Ar-Rahman juga nama Allah, Ar-Rahim. Maka boleh kita memakai nama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Aziz. Ya. Hambanya Allah yang Maha Rahman, hambanya Allah yang Maha Karim dan seterusnya. <clears throat> Tapi tidak boleh kita mengatakan Abdul Karam. Ya, Abdul Izzah, Abdul Aziz boleh, tapi Abdul Izzah, Izzah adalah sifat yang terkandung dari Al Aziz. Ya, maka tidak boleh memakai nama Abdul Izzah. Ya. Abdul Khalik tidak boleh memakai nama Abdul Khalki. Sifat dari Al Khalik adalah Al Khalq. Nah, sifat dari Al Aziz adalah Al nah. Izzah. Abdul Hakim boleh, tidak boleh Abdul Hakam. Ya. Tidak boleh memakai Abdul Hakam. Ini kadang-kadang kita dapat ya ada nama Abdul Hakam. Ini keliru. Kenapa? Al-Hakam adalah sifat Allah Ta'ala dari <clears throat> namanya Al-Hakim. Maka yang benar Abdul Hakim atau Abdul Hakim dan tidak boleh memakai nama Abdul Hakam. Nah, begitu pula dalam doa. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Latif dan seterusnya. Tidak boleh kita berdoa ya Rahmah sifat Allah, ya Al-Hakam, ya Al-Izzah. Ya, tidak boleh menggunakan sifat-sifat Allah dalam doa ya meminta menyeru Allah kita memakai nama-namanya bukan sifat-sifatnya nah fanaqul ya rahim irhamna ya Allah yang maha rahim rahmatilah kami ya karim muliakanlah kami akrimna ya latif ultuf bina wahai engkau ya Allah yang maha lembut lembutilah kami dan seterusnya akan walakin la nada'u sifatihi tapi kita tidak boleh berdoa dengan memakai sifat-sifat Allah lalu kita mengatakan ya rahmat Allah irhamna wahai rahmat Allah rahmatilah kami tidak boleh ya ya karam akrimna ya lutfallah wahai kelembutan Allah lembutilah kami tidak boleh Mengapa? Dzalika anna sifata laysat hiyal mausuf. Farrahmatu hiya Allah. Kenapa? Karena sifat itu tidak menunjukkan yang disifati dalam hal ya zatnya yang disifati sehingga sifat rahmah itu bukan yang dituju adalah Allah zatnya Allah Ya. Tapi itu sifatnya Allah, bukan zatnya Allah. Sudah tadi ya, di awal kita mengatakan nama Allah itu menunjukkan dua. Ya, zat Allah dan sifat Allah. Tapi sifat menunjukkan satu saja. Dia tidak menunjukkan pada zat Allah. Itu bedanya. Sehingga kalau kita berdoa memakai sifat ya, yang dituju bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita memakai dalam berdoa, <clears throat> dalam memakai nama yang diawali dengan abdu, itu harus memakai nama-nama Allah, tidak boleh memakai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ya dijelaskan bahwa farrahmatu laisat hiya Allah. Rahmat, sifat rahmat itu bukanlah yang dituju adalah zat Allah. Ya. Bal hiya sifatun lillah, akan tetapi rahmat itu adalah sifat Sifatnya Allah. Ya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-izzah dan selainnya. Semua itu adalah sifat-sifat Allah walaysat hiya Allah dan bukanlah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan menunjukkan kepada zatnya Allah. Ya. Maka kita harus memakai nama-nama Allah dalam doa, dalam ta'abbud karena itu yang dituju adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian barakallahu fikum ini tiga sisi ya perbedaan antara nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya. Ya. <clears throat> Sehingga kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doa kita, dalam permohonan kita itu kita memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kita berupaya memakai nama-nama Allah dalam doa kita itu menyesuaikan dengan uh, kandungan dari nama-nama tersebut. Ya, seperti kita meminta misalnya rahmat, maka kita menggunakan nama Allah Rahim, Rahman, Rahim. Ya. Semoga kita diberi rahmat. Kita ingin supaya kita ya dilembuti Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah dengan memakai nama Latif. Nah, dan seterusnya. Kita minta kemuliaan, maka kita memakai nama Allah Al-Aziz. Ya, kita upaya untuk mencocokkannya. Namun ketika kita tidak mampu, maka kita memakai nama Allah yang mewakili ya dari seluruhnya adalah lafzul jalala Allah dan Ar-Rabb ya yang merupakan rububiyah, sifat rububiyah. Uluhiyah dan rububiyah yaitu lafzul jalala Allah dan Ar-Rabb, ya Rah, ya ya Allah, ya Rabb. Makanya banyak dalam dalil-dalil <clears throat> di dalam Al-Qur'an Rabbana ya dan seterusnya dari Al-Quran ataupun hadis-hadis itu menggunakan lafzul jalala Allah dan Rabb ya ya Allah ya Rabb ya Rabb itu selalu kita gunakan spontan ya sehingga ulama menyebutkan mengatakan bahwa nama-nama Allah Allah dan juga Ar-Rabb itu adalah a'raful ma'arif ya nama-nama Allah yang paling ma'rifat ya dari nama-nama yang lainnya <clears throat> barakallahu fikum maka ketika kita tidak mampu dalam meminta kepada Allah menyesuaikan dengan nama-namanya ya kita menyebut nama memakai nama lafzul jalalah Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb nah demikian barakallahu fikum Kemudian <clears throat> ya waktu isya ya. Saya kembali kepada ya apa yang saya sebutkan tadi bahwa sifat Allah itu ada dua ya ada sifat fi'liyah dan ada sifat zatiyah. Nah, jadi ada sifat Allah yang terkait dengan zat Allah Ya, ada sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Dicontohkan di sini seperti sifat al-haya hidup, kehidupan. Ya. Itu sifat Allah, kehidupan. Ya. Itu terkait dengan zat Allah bahwa Allah terus-menerus dan senantiasa ya tersifatkan pada diri Allah taala. Nah, tidak terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Allah hidup, kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak hidup. Tidak mungkin demikian. Ya, itu sifat dzatiyah namanya. Sifat yang terus-menerus ada pada diri Allah dan tidak terkait dengan kehendak Allah. <clears throat> ya. Sehingga sifat hidup terus-menerus pada diri Allah. Sifat ilmu juga demikian. Terus-menerus pada diri Allah taala. Ya, Barakallahu fikum. Saya tadi afwan keliru menyebutkan sempat saya sebutkan sifat dzatiyah tadi istiwa ya. Saya keliru. Nah, al-afu minkum itu bukan sifat dzatiyah tapi istiwa itu sifat fi'liyah ya. Karena dia terkait dengan perbuatan Allah. Nah, mungkin kalau tidak salah saya sempat sebut tadi. Nah, jadi tolong dilihat kembali nanti jika saya sebutkan itu maka itu keliru yaitu sifat fi'liyah. Sifat dzati adalah sifat yang terus-menerus tersifatkan pada diri Allah dan tidak terkait dengan kehendak Allah. Ya. Sifat hidup, sifat ilmu itu terus-menerus pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan kalau Allah menghendaki Allah berilmu, kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak berilmu. Itu tidak mungkin. Ya. Kemudian sifat fi'liyah, nah ini yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah melakukan ya perbuatan tersebut. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukannya, seperti mencipta. Ya. Jika Allah menghendaki, Allah mencipta. Jika Allah tidak menghendakinya, Allah tidak mencipta. Ya, Begitu pula sifat marah. Jika Allah menghendaki Allah marah. Jika Allah tidak berkehendak Allah tidak marah. Ini sifat fi'liyah namanya. Ya, dan sifat-sifat yang lainnya, sifat tertawa, sifat gembira, itu semua sifat-sifat Allah terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian barakallahu fikum ya terkait dengan uh, sifat Allah taala yaitu sifat zatia dan sifat fi'liyah. Nah, jadi ini akan semakin menguatkan kita barakallahu fikum ya memahami nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian juga in, afwan, sudah lewat waktu saya Sudah. Nah, sempat saya terlupakan. Barakallahu Kita lanjutkan Insya Allah taala nanti pada pertemuan berikutnya untuk lebih uh, memantapkan ya pemahaman kita terhadap eh, nama-nama uh, Allah Subhanahu wa taala dan uh, demikian pula di dalam uh, menjelaskan tentang buah ya atau manfaat keimanan yang timbul kepada kita di dalam uh, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.